Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada enam pembahasan lafaz-lafaz yang umum. Nanti hapus itu ya. Anu apa lihatnya habis situ nantinya. Nah, barakallahu fikum. Lafaz-lafaz yang umum. Yang mana lafaz-lafaz umum itu tanya? Itu ditentukan dengan beberapa tanda. Dalam artian lafaz itu menunjukkan umum. Tapi dengan beberapa tanda. Nah, kalau sebuah dalil itu lafaznya umum, maka dibawa kepada mana umum. Kemudian kalau dalil itu khusus, umum kemudian ada pengkhususan berarti kembali kepada pengkhususan. Maksudnya, Nah, barakallahu fikum. Kembali pada pengkhususan. Naam. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wa mithaluhu kal kafiri wal insani. Itu ya. ya kan? Apa sudah bawah? Itu kan kemarin. Ya kan? Wa misaluhu dan contohnya adalah kal kafir wal insan. Contohnya adalah al yang ada pada lafat kafir dan insan ada alnya itu. Ada alnya itu kan? Ya, na'am. Eh, laisal muallif rahimahullah qala kal mu'min wal insan. Duhai seandainya muallif itu mengatakan seperti mukmin dan insan wal bait la yang kasir dan susunan pantunnya pun tidak akan patah dan tidak akan rusak. Itu lebih bagus gitu loh maksudnya. Biar apa biar bukan apa kan disetarakan dengan insan dengan kafir gitu loh. Ini cuman usulan aja. Kalau seandainya mu'alif mengatakan kal mukmin wal insan itu pun nggak merusak susunan pantunnya. Nakul al kafir finnar. Kita katakan al kafir finnar. Nah artinya apa? Semua orang kafir di neraka. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Karena kafir itu ada dua jenis. Kafir yang murtad sama kafir yang asli. Paham ya? Kalau yang murtad jelas di neraka, yang asli apa lagi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ucapan al-kafir ini yang menunjukkan umum apanya? Al Fa'al huna lil umum ma'a anna kafir mufrad. Kafirnya mufrad enggak? Kafirun mufrad kan? Jamaknya kufar atau kafirun, ya kan? Tapi alnya itulah yang bikin dia itu maknanya umum. Paham? Naam. Lakin dakhalat alaihi al akan tetapi masuk padanya al wa alamatu al allati lil umum dan tanda al itu kok dikatakan umum yang dia menunjukkan umum tandanya apa? An yahilla mahallu an yahilla na'am mahalluha kul. Eh, maksudnya apa? Maksudnya dihalalkan, diperbolehkan tempatnya itu ditempati oleh kul. Jadi kalau antum ganti alnya, kullu kafirin, artinya tepat enggak? Kullu kafirin. Setiap orang kafir tepat. Itu tandanya berarti alnya ini mesti menunjukkan umum. Naam. Taunya dari mana? Buktinya alnya kalau dibuang diganti kul itu cocok. Paham? Paham? Naam. Kita lihat sini bilam al-musaddadah sakinah. Nah, tapi lamnya lam yang musaddadah. Kullu, bukan lam yang sukun. Paham ya? Nah, lam musaddadahnya lam yang yang ditanu yang apa yang ditasdid itu. Bukan lam, bukan la yang sukun. Li'anna kul bisukun nam amrun bil akal. Ya enggak? Karena kalau kul itu artinya apa? Makanlah. Ya enggak? Bedakan kulun dengan kul ya. Kalau kul ya akhi, apa artinya? Makanlah. Tapi ini kulun yang lamit tasdid. Mahum? Nah. Fahadi alamatu al istighraqiyah dan inilah tanda, maka inilah tanda al istighraqiyah. Tanda al yang maknanya istighraqiyah, istighraqiyah itu maknanya menenggelamkan, mencakup seluruhnya. Paham belum? Maksudnya mencakup seluruhnya. Wal fal kafir finnar, maka semua orang kafir, setiap orang kafir di neraka. Yasihu an naqul kullu kafirin finnar. Diperbolehkan kita katakan setiap orang kafir di neraka. Ragu nggak ini? Ragu nggak? Nggak boleh ragu ya? Boleh ragu nggak? Setiap orang kafir di neraka, ragu nggak antum? Antum? Kalau ragu boleh nggak? Eh? Kenapa nggak boleh? Kenapa kalau kita nggak boleh ragu terhadap keberadaan orang kafir di neraka itu kita nggak boleh ragu, harus yakin kan? Kenapa nggak boleh ragu? Itu jelas. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran jelas. Rasulullah sudah telah menyebutkan dalam hadis jelas. Cuman kenapa kita nggak boleh ragu? Karena kalau kita ragu, kita kafir. Ya nggak? Termasuk pembatal keislaman itu kan. Malam yukafir kafir, au syakka fi kufrihi, bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia sendiri kafir. Hati-hati itu ya, pembatal keislaman. Hati-hati. Jadi nggak boleh ragu. Nah, harus yakin ya Bahasanya orang kafir itu di neraka. Yakin Nah. Nah. Kita lihat sini. Wal insan, contoh insan. Mislu qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wal 'asri. Innal insana lafi khusrin. Artinya demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya enggak? Semuanya enggak aslinya? Semuanya. Karena al ini kalau seandainya bukan Al-Qur'an, bukan dalam Al-Qur'an boleh diganti kulla. Inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Baru dikecualikan illa ladzina amanu ila akhir ayat. Naam. Berikutnya. Wa khuliqal insanu min ajalin. Naam. Dan setiap manusia pada asalnya semua manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya mereka itu ciptakan dalam keadaan manusia itu seringnya tergesa-gesa. Paham ya? Naam. terburu-buru. Oleh karena itu Rasulullah memberikan ultimatum apa? Agar kita memiliki jiwa yang tidak tergesa-gesa dan berhati-hati. Ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ketergesa-gesaan itu datang dari setan. Naam. Berikutnya wa khuliqal insanu dha'ifa dan setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Percaya nggak antum? Semua manusia yang sekuat apapun, yang dia itu misalkan pegulat atau misalkan dia pelari atau misalkan dia itu na'am barakallahu fikum nah, mengangkat barbel yang seberat itu pun masih lemah karena masih tidur. <laughs> ya enggak? Saya enggak? Mati Itu menunjukkan lemahnya situ. Coba kalau enggak tidur aja. Sebesar apapun badannya misalkan penguasa yang namanya raja aja masih tidur. Paham ya? Menunjukkan manusia itu lemah. Itu di antara bukti yang nyata. Paham ya? Dalam artian mereka sekuat apapun ya, juara nasional atau juara internasional lari pun yang namanya manusia masih lemah karena masih tidur di antaranya dan sebelum tidur ngantuk terlebih dahulu kan itu biasanya karena nggak ada orang tidur tanpa ngantuk itu alam ya sebatas sepengetahuan itu nggak ada orang tidur tanpa ngantuk orang sebelum tidur mesti ada rasa ngantuk dulu ya nggak eh itu. nah kita lihat sini ya. faal fil insan huna lil umum al pada insan ini untuk umum anahu mufradun mahalla bi'al eh, muhalla al dikarenakan dia itu mufrad tapi apa tapi dihiasi dengan al. Paham ya? Muhalabi al maksudnya dihiasi, ditempeli dengan al itu loh. Fayakunil lil umum maka menjadilah umum. Wa hal yahillu mahalla al kull. Apakah sekarang di sini nah barakallahu fikum dia bisa menempati tempatnya al? Eh, maksudnya apakah bisa menempati tempatnya al lafat kull? Kita katakan na'am kata beliau. Iya. Inna kulla insanin lafi khusrin. Tetap enggak? Tetap. Wa khuliqa kullu insanin min ajalin. Tetap enggak? Tetap. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Tepat enggak? Tepat juga. Apa maksudnya? Berarti kalau nanti antum totokan kok boleh dikasih kul berarti pastikan alnya al istighraqiyah yang artinya al apa? Al yang mencakup seluruh jenis individu di dalamnya. Akan kita lewati dalam mutamimah nanti. Al istighraqiyah, eh, eh, kemudian al libayan haqiqah, kemudian al na barakallahu fikum libayan istighraqil afrad. Enggak ada semua itu nanti pembahasannya. Nah, dikit lagi Idan jika demikian lau qara'ta qaulahu ta'ala, jika demikian apabila kau membantah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fa'al fi syaitanil umum, ya enggak? Al pada setan tersebut itu untuk umum maknanya semua setan. Walaisatul ahdi dhihni. Bukan semata-mata untuk ahdi dhihni, bukan apa? Semata-mata al yang fungsinya untuk apa? Untuk ikatan di benak pikiran kita tok itu enggak. Fayakunul makna inna kulla syaitanin lakum adun. Maka pendapat yang tepat adalah apa? Menjadilah maknanya bahwasanya sesungguhnya setiap setan itu musuh untuk kalian. Maksudnya oleh karena itu kita dilarang untuk mengikuti apa? Langkah-langkah setan. Wala tattabi'u wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adun mubinan nah, itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. <clears throat> kita lihat sini. Sawa'un kana iblis alladhi adalla Adam alaihi salatu wassalam au dzurriyyatah. Baik itu setan itu adalah iblis yang telah menyesatkan Nabi Adam alaihissalam atau keturunannya. Kulluhum a'da'un lana. Semuanya itu musuh bagi kita. Wa kadzalika yadkhulu fiha syayatul ins. Masuk juga di dalamnya apa? Setan-setan dari kalangan manusia. Mahum a'da'un lana, maka mereka juga musuh bagi kita. Maksudnya bagaimana? Setan dari kalangan manusia maksudnya bagaimana maksudnya? wajahnya wajah setan itu atau gimana ya sifatnya perbuatannya contohnya apa makan dengan tangan kiri ya, Rasulullah mengatakan Ida akala ahadukum ta'aman yakul nih. wa ida syariba yasrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yasrabu bishimalih apa bila salah seorang di antara kalian makan makanlah dengan tangan kanannya dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sungguh setan itu minum dan makan dengan tangan kiri. Nah, kalau ada orang sudah dinasihati dan dia mampu makan dengan tangan kok sengaja pakai tangan kiri berarti perilakunya seakan-akan seperti perilaku setan. Allah al-Mustahil. alaihi wasallam wabarakatuh. afiyah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.